Alhamdulillah wa syukurullahi jalla wa ala. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala bacaan kita dari kitab Al-Mu'in fi Bayan hukuki Zawjain. Nah, masih tersisa sedikit dari sub pokok eh, pembahasan atau pokok pembahasan yang kedua dari kewajiban kewajiban para suami terhadap istrinya atau hak-hak istri terhadap suaminya. Nah, kita lanjutkan keterangan al-muallif hafidahullah taala Syekh Muhammad Ali Farkus. Beliau Berkata hafizahullah wa qad akkada an sallallahu alaihi wasallam hadzal makna biqaulihi laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah azza wa jal min ajli dhalika madaha nafsahu wa laisa ahadun aghyara min Allah min min ajli dhalika harrama al-fawahish wa laisa ahadun ahabba ilaihi al-'udhr min Allah min ajli dzalika anzalal kitaba wa arsalar rusul wa qad akkada nabi sallallahu alaihi wasallam hadal makna sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam telah menguatkan makna ini yang dimaksud adalah terkait dengan sifat al-ghirah kecemburuan suami terhadap istrinya atau keluarganya kecemburuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kecemburuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah terdahulu dalam hadis Jabir ibn Atik radhiyallahu taala anhu yaitu kecemburuan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kecemburuan yang memiliki sebab dam sebab-sebab yang jelas seperti misalnya mendapati istrinya atau keluarganya berlembut-lembut dengan lelaki yang bukan mahramnya atau berduaan di tempat yang sepi atau sunyi Nah, maka wajib bagi suami untuk memiliki kecemburuan di dalam hal-hal yang semisal dengan itu. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah adalah kecemburuan yang tidak memiliki sebab. Nah, maka demikian makna di dalam hadis Jabir ibn ibn, ibn al-Atiq Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa ada kecemburuan yang dicintai oleh Allah taala dan ada pula kecemburuan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Naam, dalam keadaan wajibnya para suami memiliki sifat kecemburuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti mereka bersifat egois dan tidak memberi udur terhadap istri atau keluarganya ketika mereka memiliki udur. Naam. Maka seorang suami yang bertakwa kepada Allah yang munsif, yang adil itu yakbal al-udur, menerima udur walaupun ma'asyiddati ghiratihi walaupun dia memiliki kecemburuan yang tinggi namun dia pun mendengarkan udur yang diungkapkan oleh istri atau keluarganya. Ketika udur itu pantas untuk diterima, maka sebagai suami yang bertakwa kepada Allah dan memiliki sifat al-insaf yang adil, maka dia memberi udur Naam dan sifat memberi udur ini juga adalah merupakan min kamalil adl war rahma wal ihsan. Merupakan sifat kesempurnaan keadilan. Sifat kesempurnaan keadilan, rahmat dan ihsan. Barakallahu fikum. Maka di sini Syekh menukilkan salah satu bait syair wal udru inda kiramin nasi makbulun wal afu min syiamis sadati ma'mulun bahwa udur di sisi manusia yang mulia itu makbul, diterima, didengarkan udur tersebut. Dan pemaafan di sisi tokoh-tokoh yang mulia itu makmulun yang diharapkan. Naam, Makna dari bait syair ini bahwasanya sifat memberi udur itu juga adalah merupakan sifat yang dituntut bagi seorang suami yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan dia walaupun dia memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap keluarganya. Makna ini dikuatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan makna yang semisal dengannya walaupun terdapat lafaz yang berbeda maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu minallah. Tidak ada seorang pun yang paling senang ya kepada pujian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu minallah. Ya, tidak ada seorang pun yang mencintai pujian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika, oleh karena itu, dengan sebab itu, madaha nafsahu. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Nah, maksudnya pujian itu sepantasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena memang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan sifat-sifat seluruhnya. Nah, bahkan pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin mencapai ya sifat al-madh tidak mungkin mencapai hakikat dari sifat keterpujian yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang berhak yang bisa mencapai pujian itu terhadap dirinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya sendiri. Adapun kita, kita memuji Allah setinggi apapun pujian kita tidak akan bisa mencapai naam sifat keterpujian yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara sifat Allah adalah alhamdu. Sifat pujian, keterpujian. Maka tidak ada seorang pun yang ahabba ilaihil madhu tidak ada seorang pun yang menyenangi pujian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memuji dirinya sendiri. Walaysa ahadun aghyara min Allah dan tidak ada seorang pun yang paling ghirah, paling cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dalika harramal fawahish. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan perbuatan keji, mungkar. Maksudnya tidak ada yang paling cemburu terhadap perbuatan keji ketika seseorang melakukan kekejian, kemungkaran, maka yang paling cemburu terhadapnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mengharamkan al-fawahish. Walaysa ahadun ahabba ilaihi al-udhr min Allah. Ini syahidnya bahwa tidak ada seorang pun yang paling cinta terhadap uzur daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika anzalal kitaba wa arsalar rusul. Oleh karena itu, dengan sebab itu Allah taala menurunkan Alkitab dan mengutus para rasul. Naam. Ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, "Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul." Ya, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menerima udur jika udur itu berhak atau pantas untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, seperti orang yang belum sampai kepadanya dakwah. Ya, tidak diutus rasul di tengah-tengah mereka maka Allah akan memberi udur kepadanya. Orang-orang yang belum sampai ilmu kepadanya, belum sampai nasihat, ya, belum diutus para rasul, maka akan diberi udur. Nah, Maka tidak ada yang paling mencintai udur itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah menurunkan Alkitab dan mengutus para rasul. Alkitab sebagai ya tibian, sebagai keterangan, petunjuk. Demikian pula diutus para rasul agar ya ilmu itu sampai kepada manusia. Nah, sehingga ketika sampai ilmu itu maka mereka tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Maka hadis ini menguatkan ya akan makna apa yang disebutkan oleh beliau tentang seseorang yang memiliki sifat kecemburuan dan bahkan itu wajib kecemburuan yang dicintai oleh Allah taala tetapi bersamaan dengan itu juga dia memiliki sifat al-udhur memberi udur jika memang ya pemilik udur itu ya memiliki udur tersebut dan udur itu sepantasnya untuk diterima. Naam, demikian barakallahu fikum. Wa taba'an li hadha siyaq yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah syarihan li ghiratil mamduha wa ma yaqau fihi al-'abdu muwafiqan li rabbih wa innamal mamduhu iqtiranul ghirati bil 'udhr. Fayagharu fi mahallil ghira wa fi mawdi'il wa kana hakadha fahuwal mamduhu haqqan oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala menjelaskan ya ketika mensyarah tentang sifat kecemburuan yang terpuji ya dan wama yaqau fihi al-'abdu muwafiqan li rabbih dan sesuatu yang di mana hamba itu melakukan ya sifat tersebut mencocoki Robnya Allah Subhanahu wa taala yakni mencocoki sifat udur tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa innamal mamduh iqtiranul ghirati bil udur. Dan sesungguhnya yang terpuji itu adalah menghubungkan ya antara sifat al-ghirah, sifat kecemburuan itu dengan sifat al-udzur ya menggandengkan antara sifat ghirah dan udur fayagharu fi mahallil ghirah maka dia cemburu pada tempat tempatnya wa ya'dhuru fi mawdi'il udur dan dia juga memberi udur pada tempatnya ya wa man kana hakadha barang siapa yang seperti itu fahuwal mamduhu haqqan maka dialah yang terpuji secara hak secara benar nah dialah yang pantas mendapatkan pujian secara hak ya dengan sifat al ghira dan juga dengan sifat al-udhur. <clears throat> Walamma jama'a subhanahu wa ta'ala sifatil kamal kullaha kana ahaqqa bil madhi min kulli ahad wa la yablughu ahadun ayam dahahu kama yang bagilah bal huwa kama madaha nafsahu wa athna ala nafsihi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh sifat kesempurnaan maka kana ahqqo bil madhi min kulli ahad maka dengan sebab itu Allah taala berhak untuk mendapatkan pujian dari seluruh dari seluruhnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala hanya dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya. Maka berhak Allah taala ya memiliki sifat al-madh. Ya, sifat alhamdu yaitu keterpujian. Walayablugu ahadun dahahu kama bagi lahu dan seseorang tidak akan sampai pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada zat Allah sebagaimana mestinya. Ya, maksudnya seperti apa yang telah kita sebutkan tadi bahwa ya kita makhluk hamba-hamba Allah manusia walaupun kita memuji Allah maka pujian kita tidak bisa sampai kepada hakikat sifat keterpujian dari pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kama madaha nafsahu bahkan Ya, Allah Ta'ala adalah sebagaimana dia yang memuji dirinya sendiri dan yang menyanjungnya. Falghuyuru qad wafaqa rabbahu subhanahu wa ta'ala fi sifatin min sifatih. Maka sifat kecemburuan itu sungguh ya dapat mencocoki Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat dari sifat-sifatnya. Ya, maksudnya hamba-hamba Allah yang memiliki sifat tersebut, sifat cemburu itu dapat mencocoki dari sifat kecemburuan Allah Subhanahu wa taala yakni dalam hal ini sesuai dengan uh, zatnya masing-masing. Ya. Kita sebagai manusia sebagai hamba Allah memiliki sifat kecemburuan sesuai dengan zat kita sebagai makhluk yang ya kurang, yang lemah ya maka Allah pun memiliki sifat al-ghirah sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Naam. Wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatihi qadathu tilka sifatu ilaihi bizimamihi. Ya, barang siapa yang mencocoki Allah dalam sifat dari sifat-sifatnya, maka sifat itu akan membimbing, akan mengarahkan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa adkhalatsu ala rabbih dan akan mengantarkan hamba tersebut ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada Allah. enam Maksudnya akan mengantarkan dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adnathu minhu wa qarrabathu min rahmatihi. Ya. Siapa yang mencocoki sifatnya itu mencocoki dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat itu akan mengantarkan dia menuju kepada Allah ya mengenal Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dia kepada rahmat Allah Jalla wa ala sayyaratuhu mahbuban sehingga menjadikan dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tadi. Fa innahu subhanahu wa taala rahimun yuhibbur rahama karena Allah taala yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang ya mencintai orang-orang yang penyayang. Karimun yuhibbul kurama. Allah yang maha mulia mencintai orang-orang yang mulia. Alimun yuhibbul ulama. Allah maha berilmu mencintai orang-orang yang berilmu. Kawiyun yuhibbul mu'minal kawi. Allah Maha kuat mencintai mukmin yang kuat. Wahuwa ahabbu ilaihi minal mu'minil da'if. Dan mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Hayyun yuhibbu ahlal haya. Juga Allah yang Maha pemalu. Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Nah, maksudnya sifat malu yang terpuji barakallahu Bukan sifat malu yang tercela yaitu yang menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Maka itu sifat malu yang tercelah, malu dari melakukan kebaikan. Sehingga dia terhalang untuk melakukannya. Nah, selain daripada itu adalah sifat malu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala Maha Pemalu, Hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah Maha Pemalu mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Beda dengan hayyun Ya, kalau hayyun Allah yang maha hidup. Kalau hayyun Allah Subhanahu wa taala yang maha pemalu. Mencintai orang yang memiliki sifat malu dari hamba-hambanya. Jamilun yuhibbu ahlal jamal. Allah maha jamil, maha gagah mencintai orang-orang yang memiliki al-jamal, kegagahan. Wa witrun yuhibbu ahlal witir. Allah maha witir mencintai orang-orang yang ahlul witir. Naam, walhasil barakallahu fikum yang diinginkan di sini bahwasanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sepantasnya dia memiliki sifat ya yang menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya dan barang siapa yang mencocoki sifat-sifatnya dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Ya, sekali lagi bukan berarti di sini menyamakan ya sifat Allah dengan uh, sifat hamba tersebut dengan sifatnya Allah dalam hal hakikat ya sifat tersebut tidak akan tetapi ya masing-masing sesuai dengan zatnya ya manusia punya sifat rahim, rahmat, Allah juga punya sifat rahmah. Tetapi sifat rahimnya manusia makhluk itu beda. Tentunya hakikatnya dengan sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun diantara manfaat ya yang disebutkan oleh para ulama dalam mengenal nama dan sifat-sifat Allah taala diantaranya antaranya keutamaannya adalah agar kita sebagai hamba-hamba Allah bisa ya mencontoh atau mengikuti ya berperangai dengan sifat-sifat tersebut. Nah, itu diantara manfaat keutamaan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berperangai dengan sifat tersebut. Ya, sifat rahmat. Allah Maha Rahmah, kita akan berusaha untuk memiliki sifat rahmah pula. Ya, walaupun sifat rahmah kita tidak akan sama dengan sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk, adapun Allah taala adalah khalik. Naam, demikian tilka hiyal ghiratul wajib ala zaujin rasikhin fi makarimir rujulati yaqumu biha tujaha zaujatihi wala yazalu ahlul an-nakhwati min kiramir rijal yakumuna bil ghirati ala nisaihim haqqal qiyam. Maka inilah ghira yang wajib atas suami ya rasikhin ya atas suami yang uh, kokoh ya di dalam makarimir rujulah dalam kemuliaan kemuliaannya sebagai lelaki sebagai kaum lelaki yang dia yakumu biha tijaha tujaha zaujatihi yang dia bangkit ya membimbing istrinya memimpin dan mengarahkan istrinya wala yazalu ahlun nahwati min kiramir rijal dan senantiasa orang-orang yang utama yang mulia dari kaum lelaki para tokoh-tokoh Islam mereka itu yakumuna bil ghirah senantiasa bangkit tegak dengan sifat al girahnya kecemburuannya terhadap istri-istri mereka dengan hakul qiyam, ya dengan sebenar-benarnya. Naam, sehingga mereka naam dipuji sebagai tokoh-tokoh Islam yang mulia. Barakallahu fikum dan mereka menegakkannya karena sebab ya hifdzon lid-din wasianatan naam lil Ya, mereka melakukan itu dengan sifat kecemburuannya dan kepemimpinannya karena dalam rangka memelihara agama Allah Subhanahu wa taala dan memelihara kehormatannya. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah uh, pokok pembahasan yang kedua kemudian selanjutnya beliau masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga yaitu al huquq al-mushtarakah baina az yaitu hak-hak yang berserikat di dalamnya antara suami istri. Naam. Jadi yang pertama terkait dengan kewajiban para istri terhadap suaminya. Yang kedua sebaliknya kewajiban suami kepada para istrinya. Dan yang ketiga ini adalah kewajiban yang berserikat di dalamnya hak-hak dan kewajiban yang berserikat di dalamnya antara suami suami istri. Nah, dalam pembahasan yang ketiga ini beliau uh, enam menjelaskan dengan menyebutkan dengan apa dua sub pokok pembahasan yaitu sub yang pertama adalah al mumasalah fil hukuki bainaz zaujain yaitu wajibnya persamaan di dalam hak-hak antara suami istri ya dan akan dijelaskan rincian-rinciannya dengan lima fara, ya lima cabang pembahasan. Nah, yang pertama adalah at-tawasi bil haqqi wa ta'awun ala ta'atillahi wa tadhkir bi taqwallah yaitu saling mewasiatkan dalam kebenaran dan tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatkan kepada takwa Allah. Ini masing-masing punya hak dan kewajiban. Al-far'u cabang yang kedua yaitu tajsidil al-mawadda wal rahma fil hayati zaujiyah yaitu masing-masing punya hak dan kewajiban mewujudkan mawadda war rahma dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing punya hak dan kewajiban ya untuk mewujudkan uh, keluarga yang mawadda rahma, sakinah yang ketiga cabang yang ketiga badlu as wa ihsan adzan. Sama-sama punya kewajiban dan hak uh, badlu athiqah, ya. Badlu itu mencurahkan kepercayaan. Ya, dan ihsanudzon dan berbuat bersangka baik. Nah, masing-masing berupaya untuk saling mempercayai, saling berbaik sangka. Nah, masing-masing punya kewajiban demikian. Suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Cabang yang keempat, at-tahalli bi khuluqi sabar wahtimalil adha, yaitu berhias-hias dengan akhlak kesabaran dan uh, tahammul dengan al-adha, yaitu memikul beban-beban ya yang uh, adha, ya. yakni beban-beban yang jelek atau ujian-ujian itu bersabar untuk dipikul bersama Naam, sama-sama berhias dengan sober dan tahammul. Cabang yang kelima, al-mas'uliyatul mushtarikah, al-mas'uliyatul mushtarakah fi bina'i usratin mutakamilah. Yaitu kewajiban bersama di dalam membangun keluarga yang saling mutakamilah, saling menyempurnakan. Ya, Keluarga usratun mutakamilah, yakni saling menutup, saling menyempurnakan, kekurangannya masing-masing ditutupi. Ya. Kelebihan ditutupi oleh kelebihan yang lainnya. Ya. Kelebihan yang lainnya menutupi kekurangan yang lainnya. Begitu. Usratun mutakamilah. Nah, ini lima cabang yang menjadi apa? Uh, sub pokok pembahasan yang pertama yaitu al-mumatsalah fil hukuk baina iya. zaujain. Wajibnya ada sifat persamaan antara eh, dalam hak-hak suami istri. Kemudian al-matlabu ats ya, sub pokok pembahasan yang kedua adalah al-huququ al-mutarattibah 'ala rabitati zaujiyah yaitu hak-hak yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan suami istri. Ya. Jadi hak-hak yang timbul dari munculnya ter, terwujudkannya ikatan suami istri. Nah, maka ini uh, sub pokok pembahasan yang kedua yang di bawahnya terdapat empat fara, ya empat cabang. Yang pertama halul istimta Nah, Yang pertama adalah eh, bukan halu hilul ya, hilul istimta. Nah, yaitu halalnya istimta. Nah, Halalnya apa? Istimta. Istimta itu uh, naam bercumbu ya. Bercumbu atau bernikmat-nikmat ya antara suami istri. Itu menjadi halal dengan adanya ikatan suami istri. Ya, akad pernikahan. Maka ini salah satu hak yang harus dipenuhi. Yang ditimbulkan dari terlaksananya akad nikah, maka masing-masing punya hak dan kewajiban istimta. Membahagiakan istrinya dengan itu dan istrinya juga membahagiakan suaminya dengan itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan al-istimta. Nah, demikian para kalafikum. Kemudian al-far'u itu cabang yang pertama ya. Masing-masing apa? punya hak. Ya, tidak boleh egois di sini bahwa ketika apa namanya hanya suami yang mau menyenangkan saja istrinya dalam hal istimta ya dalam hal kebutuhan rohaninya saja ya sebaliknya tidak ya atau sebaliknya suami hanya menuntut istrinya untuk bersolek terus misalnya ya berwawangian agar dia senang ya mendapati suaminya eh, istrinya dalam keadaan selalu cantik ya sehingga dia terpenuhi apa Eh, keinginannya, tetapi dia sendiri egois, yakni tidak mengurus dirinya. Ya. Tidak menggagahkan dirinya di hadapan istrinya. Merawatnya, rambutnya, bau badannya, pakaiannya. Ya, kalau pakaian mungkin itu yang yang merawat istri. Ya. Yang mencucikan, yang menyetrikakan, ya itu tugas perempuan istri. Ya. Tapi mungkin ada pakaian-pakaian misalnya yang tidak disenangi oleh istri. Ya. Maka berupaya untuk kita tidak memakai itu di rumah. Kalau di luar mungkin kalau kita senang dengan pakaian tersebut, tapi kalau istri misalnya tidak senang atau sebaliknya, maka jangan kita memakai karena itu hak masing-masing punya hak untuk itu. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud persamaan al-hukuk, ya. Nah, terkait dengan uh, matlab asanin, sub pembahasan yang kedua. Nah, hak-hak yang ditimbulkan setelah terjadinya akad pernikahan. Yang pertama adalah ya halalnya istimta. Masing-masing punya kewajiban untuk menyenangkan, ya memberi makanan uh, eh, jasadia, jasmania, juga makanan rohaniyah masing-masing. al adalah cabang yang kedua subutun nasab ya tetapnya nasab. Nah, ini setelah pernikahan ya kemudian melahirkan anak dinasabkan kepada ayahnya. Nah, Nah, kemudian yang ketiga, cabang yang ketiga, subutu hormatil musoharah. Ya, tetapnya, menetapnya keharoman musoharoh. Musoharoh itu hubungan kekeluargaan. Ya, hubungan apa? Kekeluargaan. Dengan sebab akad pernikahan terjadi musoharoh. Hubungan kekeluargaan antara lelaki dan perempuan, antara suami dan istrinya. Nah, maka menjadi tetap ya menetaplah sifat apa hubungan kekeluargaan itu tadi. Nah, berarti uh, eh, istri eh, apa suami ya haram untuk menikahi misalnya iparnya, saudaranya istrinya. Begitu pula istrinya ya sebaliknya haram menikahi ya seluruh lelaki. Barakallahu fikum setelah dia dinikahi oleh suaminya. Nah, maka terjadi musoharah. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari subpokok pembahasan yang kedua ini, subutu hak tawaruf, ya, menetapnya hak tawaruf, yaitu saling mewarisi. Ya, suami mewarisi istrinya, istri mewarisi suaminya. Nah, begitu pula anak-anaknya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Insya Allah kita akan menjelaskan atau membacakan rincian dari uh, pokok pembahasan yang ketiga ini pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.